Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasannya terjadinya gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya terekam di dalam hadis-hadis yang banyak namun hanya satu kejadian jadi hadis-hadis banyak itu tentang gerhana hanya satu kejadian saja yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terekam di dalam hadis yaitu gerhana matahari. Adapun gerhana bulan tidak ada hadisnya dan kata beliau rahimahullah bisa saja terjadi gerhana bulan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu mereka sedang tidur sehingga tidak menyadari atau bisa saja terjadi di daerah lain apakah gerhana matahari yang lain selain disebutkan dalam hadis ataupun gerhana bulan hanya saja yang disebutkan dalam hadis itu hanya sekali kejadian saja yaitu gerhana matahari kebetulan ketika itu bertepatan dengan meninggalnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil yang bernama Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka sebagian orang ketika itu apakah mungkin mereka masih kafir atau mungkin yang sudah masuk Islam tapi baru masuk Islam sehingga masih belum mengerti hakikat terjadinya gerhana matahari. Lalu mereka menghubung-hubungkan terjadinya gerhana tersebut dengan kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meluruskan mereka. Insyaallah taala kita akan sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang kisah terjadinya gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya beliau berkata, "Khasafati syams ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makasih Pak. Jazakallahu khair. Faqama faz'an maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung bangkit secara terburu-buru dalam keadaan ketakutan dalam keadaan ketakutan seperti orang yang kaget akan apa yang terjadi yakhsha an takuna saah beliau khawatir jangan-jangan terjadi hari kiamat hatta atal masjidah sampai beliau pun datang ke masjid Faqama wa shalla bi atwal qiyamin. Lalu beliau pun berdiri melakukan salat dengan berdiri yang paling lama. Jadi melebihi salat-salat yang lain lamanya. Wa ruku'in wa sujudin. Demikian pula dengan ruku' dan sujud yang lama. Ma ra'aitu yaf'aluhu fi salatin qad. Aku kata Abu Musa al-Asy'ari tidak pernah melihat beliau salat selama itu. Belum pernah sama sekali. Sumaqal kemudian setelah itu beliau bersabda, "Inna hadhil ayat allati yursiluha Allah Ta'ala la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi." Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah yang Allah kirimkan kepada makhluknya dan tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jadi Rasulullah SAW meluruskan sangkaan sebagian orang ketika itu bahwa gerhana matahari terjadi karena kematian Ibrahim. Maka Nabi SAW mengatakan tidak itu adalah tanda keagungan dan kebesaran Allah yang Allah kirimkan untuk kita. Walakin Allah yursiluha yukhawifu biha ibadahu Kata beliau, ini bukan karena kematian atau lahirnya seseorang, melainkan Allah mengirimkannya kepada kita untuk mempertakuti hamba-hambanya. Faida ra'aytum minha shay'an fafza'u ila dzikrillahi wa du'ahi wa du'aihi wastighfarih. Maka apabila kalian melihat tanda atau gerhana yang terjadi ini segeralah kalian berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya serta beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam hadis yang lain di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata خصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW. Kemudian beliau bangkit untuk melakukan solat dan mengimami manusia. Dalam solat tersebut beliau memperpanjang berdirinya, kemudian beliau ruku dan memperpanjang rukuknya. Summa qama fa'atol al qiyam, wahwa dunal qiyam al awal. Kemudian beliau bangkit lagi dan memperbanyak, memperlama berdirinya namun lebih rendah atau atau lebih pendek dari berdiri yang pertama. Summa raka'a fa atala ruku' wa huwa duna ruku'il awal. Kemudian beliau ruku' kembali dan memanjangkan ruku' tetapi lebih pendek daripada ruku' yang sebelumnya. Summa sajada fa atala sujud. Kemudian beliau sujud dan memperlama sujudnya summa fa'ala fi rak'atil ukhra mithla ma fa'ala fi rak'atil ula kemudian beliau melakukan pada rakaat yang kedua seperti yang beliau lakukan pada rakaat yang pertama summan sarafa wa qad injalatis syams kemudian beliau bangkit artinya selesai dari salat dan ketika itu matahari telah Uh, terbit lagi, telah terbuka lagi, gerhana sudah selesai, fa khataban nas fahamidallah lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia dan memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam khutbahnya tersebut. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi yukhawwifu Allahu bihima ibadahu sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari banyaknya tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah dengannya atau dengan keduanya yaitu matahari dan bulan yaitu terjadinya gerhana Allah mempertakuti hamba-hambanya wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nasi wala lihayatihi dan bahwasannya terjadinya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian seseorang bukan karena pula hari lahirnya seseorang fa ra'aitum minha syai'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kalian menyaksikan terjadinya gerhana tersebut salatlah dan berdoalah sampai gerhana tersebut selesai iya yeah. kemudian jemaah sekalian satu hadis lagi yaitu dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza raaitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena hari lahirnya. Maka apabila kalian melihat gerhana tersebut, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, solatlah dan bersedekahlah. Jemaah sekalian, inilah beberapa hadis dari sekian banyak hadis yang menjelaskan kepada kita tentang terjadinya gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakan hadis tadi yang kita sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, di dalam hadis-hadis ini terkandung peringatan bagi kita untuk memperhatikan dan mentadaburi, menghayati dan memikirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat orang-orang yang berakal. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wal nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kalau kita punya akal yang sehat, maka kita akan dapati pada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada tanda keagungan dan kebesarannya. Oleh karena itu dikatakan di dalam sebuah syair, "Wa fi kulli syai'in lahu ayah." tadullu ala annahu wahid pada segala ciptaan Allah terdapat tanda yang menunjukkan bahawa dia adalah Rabb yang esah yang pantas diibadahi serta tidak ada seorang pun yang patut diibadahi selainnya ini jemaah sekalian pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa dan bahkan dari seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini. Kita mesti mampu mengambil pelajaran. Dalam setiap ciptaan Allah ada keagungan dan kebesarannya. Maka apabila kita semakin memahami ini akan menguat keimanan dalam diri kita dan kita pun semakin paham dan semakin beriman bahwa hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Iya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang peredaran matahari dan bulan. Di dalam peredaran matahari dan bulan terdapat tanda keagungan dan kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Seperti dalam surat Yasin ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lasyamsu yambagi laha an qamar wal sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun tidaklah matahari mungkin tidaklah matahari mampu atau mungkin bertabrakan dengan bulan kecuali apabila datang satu hari yang telah Allah tetapkan adapun apabila Allah belum berkehendak tidak mungkin matahari itu menggapai bulan tidak pula malam mendahului siang semuanya beredar pada porosnya semuanya beredar pada porosnya makanya zaman sekalian di antara senjata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan uh, raja yang zalim kata Nabi Ibrahim alaihissalam sesungguhnya Robku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka raja itu mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau saya biarkan hidup, maka dia hidup. Kalau saya bunuh, maka dia mati. Itu jawab raja. Kemudian Nabi Ibrahim AS mengatakan, Sesungguhnya Robku yang mendatangkan matahari atau menerbitkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Coba kalau kamu bisa pindah tempat terbitnya dari arah barat. Maka di kafir, Terdiam seketika raja yang kafir tersebut. Ya. Jadi sebetulnya subhanallah. Luar biasa tanda keagungan dan kebesaran Allah pada matahari dan bulan. Itu baru dua makhluk yang kita perhatikan. Baru dua makhluk. Matahari dan bulan. Allah yang menerbitkan matahari dari arah timur dan membenamkannya di barat. Coba makhluk Sehebat apapun, sepintar apapun, sekuat apapun makhluk tersebut. Bahkan bersatu silahkan seluruh makhluk untuk memindah terbit terbitnya matahari dari arah barat. Tidak ada satupun yang mampu melakukannya. Atau menahan sedetik saja peredaran matahari. Tidak ada satupun yang sanggup melakukannya. Maka di situ terkandung keagungan dan kebesaran Allah. Kalau kita mau memikirkan, mau menghayati, ya, dan masih banyak lagi dan begitu banyak seluruh makhluk kalau kita cermati kita teliti subhanallah akan kita dapati padanya keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa taala makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis ini inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah ini yang harus kita lakukan jemaah sekalian ya merenungkan ciptaan Allah Bukan sekedar kita nikmati keindahannya atau sekedar foto-foto belaka tidak, tapi kita renungkan keagungan dan kebesaran Allah. Iya. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini adalah hendaklah kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah bahwa ternyata Allah Maha Kuasa. Allah Maha Mampu, Maha Kuat sehingga dia maha kuasa dan maha mampu serta maha kuat untuk menimpakan azab kepada kita. Matahari yang sangat besar, demikian pula bulan, tetapi semuanya tunduk di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikannya gerhana, maka terjadi. Dan apabila Allah menerbitkan di timur maka terbit di timur dan terbenam di barat dan suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala akan menerbitkannya dari arah barat sebagai tanda besar dari tanda-tanda kiamat yang besar dan ketika itu pintu taubat telah tertutup maka wajib bagi kita untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan subhanallah apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat takut. Beliau sangat khawatir kalau-kalau terjadinya kiamat atau Allah menimpakan azab karena tiba-tiba bumi berubah yang tadinya terang benderang menjadi gelap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut. Iya, ini yang harus kita lakukan. Bukannya senyum-senyum, kemudian menikmati foto-foto selfie tidak seperti itu. Atau menjadikannya objek wisata? Tidak. Yang harus kita lakukan adalah takut. Tunjukkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja kalau Allah menghendaki tidak akan pernah terjadi lagi matahari itu terang kembali. Maka patut kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu jemaah sekalian, Apabila kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang harus kita lakukan? Seperti di dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi Di antaranya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, SAW فَإِذَا رَأَيْتُمْ wa kabbiru, wa وَكَبِّرُوا wa tasaddaku." Apabila kalian melihat hal tersebut Berdoalah kepada Allah Berdoa Jangan sampai ini azab Dan bertakbirlah Agungkanlah Allah Karena kita sedang melihat tanda keagungan dan kebesarannya. Maka bertakbir, ucapkan Allahu Akbar. Wasallu dan solatlah. Ya, solat itu yang harus kita lakukan. Kapan waktu solatnya? Dari awal seperti dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, ketika terjadi gerhana langsung Rasulullah SAW pergi untuk solat sampai selesai gerhana. Itu yang beliau lakukan. Itu yang beliau lakukan bukan diam saja dan memperhatikan gerhana tidak melainkan yang beliau lakukan adalah salat wa tasaddaqu dan bersedekahlah artinya apa memperbanyak amal soleh oleh karenanya kata, kata Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala hadis-hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita untuk menolak bala adalah dengan amal soleh itu pelajaran penting yang bisa kita petik untuk menolak bala menghilangkan musibah yang menimpa kita adalah dengan melakukan amal soleh bersedekah solat bertakbir berdoa istighfar dan berbagai macam amal soleh yang lainnya ini yang seharusnya kita lakukan ketika terjadi, ketika terjadi gerhana harus takut kepada Allah kemudian harus bisa mendorong kita untuk memperbanyak amal-amal soleh di antaranya dengan melakukan sholat gerhana, bersedekah, dan lain-lain. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang bersif, bersikap gulu, yaitu melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Seperti apa bentuk melampaui batas mereka? Yaitu mereka menghubung-hubungkan antara kejadian yang terjadi di alam ini dengan kematian atau kelahiran orang soleh dengan kematian atau kelahiran orang soleh ini termasuk perbuatan melampaui batas iya dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan dijelaskan para ulama ini hampir sama dengan orang-orang yang menjadikan apa namanya uh, fenomena alam ya ini sebaliknya fenomena alam sebagai petunjuk-petunjuk terhadap kejadian di bumi. Ini termasuk kategori syirik. Misalkan peredaran bintang atau munculnya bintang atau terjadinya gerhana itu bisa menyebabkan apa namanya eh, atau bisa memberikan pengaruh atau bisa memunculkan satu kejadian-kejadian di bumi padahal pada hakikatnya nggak ada hubungan pada hakikatnya nggak ada hubungan seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asbaha asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafirun." Masuk di waktu pagi ini dari hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Faman qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan dikarenakan keutamaan dari Allah dan rahmatnya dialah orang yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang bintang-bintang termasuk matahari dan bulan yang dimaksud dengan bintang-bintang di sini kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala adapun orang yang mengucapkan mutirna binawi kada wa kada kami diberi hujan karena sebab munculnya bintang ini dan bintang itu. Fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Maka itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Karena jemaah sekalian, dia menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Dia mengatakan, bintang ini menyebabkan turunnya hujan. Sama apabila kita mengatakan Eh, seperti yang dikatakan orang-orang jahiliyah dahulu bahwa terjadinya gerhana matahari karena kematian fulan atau karena kelahiran fulan. Iya. Jadi ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersifat atau bersikap gulu, melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam menghormati dan memuliakan orang saleh karena itu adalah sebab terjerumusnya umat-umat terdahulu di dalam perbuatan kesyirikan. Baik. Jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasannya tatkala menghadapi hal-hal yang menakutkan hendaklah kita senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Harus terpaut hati kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk ibadah termasuk ibadah yang sangat agung. Ketika terjadi sesuatu yang menakutkan, hati kita langsung bersandar kepada Allah, berharap kepadanya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan ibadah tawakal. Dan Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Demikian pula jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini, apabila terjadi satu hal yang menakutkan atau satu perubahan di alam ini, maka ingat dosa-dosa kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis Abu Musa memerintahkan kita untuk beristighfar. Jangan-jangan ini tanda Allah akan menimpakan musibah. Seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ketika musibah itu datang nggak sekaligus, Kadang datang awan hitam terlebih dahulu. Tanda bagi mereka supaya mereka segera taubat. Maka itu yang yang harus kita lakukan, segera taubat. Ingat akan dosa-dosa kita. Jangan-jangan tidak lama lagi Allah akan timpakan azab kepada kita. Mungkin atau tidak, mungkin saja. Ketika matahari menghilang, itu tanda Allah akan menimpakan azab kepada kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak ibadah dan juga beristighfar, meminta ampun terhadap dosa-dosa yang kita kerjakan. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ra'aitum Kalau kalian melihat gerhana tersebut, maka lakukanlah solat, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dari sini para ulama mengatakan disunahkan untuk melakukan solat itu dan sebagian ulama mengatakan fardu kifayah bukan sekedar sunnah tapi fardu kifayah tetapi hanyalah disyariatkan apabila kita melihat sebab Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan faida ra'aitum apabila kalian melihat artinya kalau kita nggak melihat tidak disyariatkan untuk sholat walaupun terjadi di daerah lain dan kita sudah mendapatkan berita terjadi misalkan di uh, Sulawesi atau di Maluku dan kita dapatkan berita terjadi gerhana di sana. Tapi kita di sini nggak melihat apa-apa, tidak ada tanda apa-apa. Atau mendung di sini sehingga nggak jelas. Kita nggak tahu pasti ini gerhana atau tidak karena mendung. Maka tidak dianjurkan untuk sholat. Ya, jadi sholat itu hanya terkait apabila kita melihatnya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, hikmah dari sholat gerhana tidak lain adalah menaati dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari berbagai macam bencana dengan adanya usaha kita mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga sangat ditekankan untuk bersedekah sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiqil Id wa fil hadithi dalilun ala istihbabis sadaqah indal makhawif listidfa'il bala wal al mahdur listidfa'il bala al mahdur kata beliau di dalam hadis ini terdapat dalil disunnahkannya bersedekah untuk menolak bala atau ketika uh, terjadi hal-hal yang menakutkan untuk menolak bala yang dikhawatirkan ini jemaah sekalian salah satu uh, cara untuk menolak bala dengan beramal soleh terutama sedekah Makanya disebutkan juga dalam hadis yang sahih, "Dawau mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Nah, subhanallah, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan sedekah di samping akan mendapatkan pahala di akhirat juga Allah akan anugerahkan berbagai macam keutamaan dan kemuliaan serta kenikmatan di dunia. Kemudian jemaah sekalian, Mungkin yang terakhir secara ringkas tentang pelaksanaan sholat uh, eh, gerhana. Sholat gerhana pada hakikatnya hampir sama dengan sholat id. Idul Fitri atau Idul Adha dilakukan dua rakaat kemudian setelah itu disunahkan untuk berkhutbah bagi imam. Ya. Hampir sama. Dua rakaat dijaharkan. Hanya saja perbedaannya di setiap rakaat ada dua ruku dan dua kali iktidal serta dua kali Al-Fatihah dan dua kali baca ayat. Ayat setelah Al-Fatihah. Itu saja perbedaannya. ya Jadi ruku dua kali. Jadi pertama berniat melakukan solat gerhana dan niat itu tempatnya di hati. Tidak ada dalil melafazkan niat. Yang kedua takbiratul ihram Habis waktu? Kita selesaikan sebentar ya. Ya. Baik. Yang kedua takbiratul ihram, kemudian setelah itu membaca ta'awudz, istiftah, kemudian basmalah, baru Al-Fatihah, kemudian dianjurkan memilih surat atau membaca surat yang panjang. ya surat yang panjang. Kemudian ruku dan dianjurkan memperlama ruku, memperpanjang seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dilamakan ruku itu. Iya. Boleh dengan membaca zikir ruku itu berulang-ulang. Tidak apa-apa sampai lama. Iya. Kemudian setelah itu bangkit dari ruku dengan membaca sami Allahu liman hamidah kalau sudah berdiri tegak baca rabbana walakal hamdu lalu baca lagi Al-Fatihah. Jadi kalau sholat pada umumnya kita langsung turun sujud. Tapi kalau yang ini kembali baca Al-Fatihah. Kembali, kembali baca Al-Fatihah, kemudian pilih lagi surat yang agak panjang, namun lebih pendek daripada yang sebelumnya. Ya. Kemudian ruku lagi. Seraya mengucapkan Allahu Akbar dengan ruku yang panjang tapi lebih pendek daripada ruku yang sebelumnya. Ya. Kemudian setelah itu bangkit, sami Allahu liman hamida, setelah berdiri tegak, Rabbana walakal hamdu, kemudian turun sujud. Seraya mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dianjurkan memperlama sujud dipanjangkan sujudnya dibaca berulang-ulang uh, yang biasa kita baca ketika sujud sampai cukup lama iya kemudian bangkit dari sujud duduk di antara dua sujud yaitu duduk iftirash dengan duduk yang lama lalu kemudian sujud kembali juga dengan sujud yang lama baru kemudian bangkit ke rakaat yang kedua lalu lakukan seperti rakaat yang pertama Iya. Jadi rakaat yang kedua lakukan seperti rakaat yang pertama, kemudian uh, setelah semuanya selesai, setelah bangkit dari sujud yang terakhir, kemudian tasyahud seperti biasa, lalu salam. Setelah itu baru disunahkan imam untuk berkhutbah. Ya, dan dianjurkan waktu untuk sholat adalah ketika awal mulai gerhana sampai selesai gerhana. Jadi nggak ada waktu untuk santai. Ya, itu waktu yang terbaik, yang paling afdal. Nggak ada waktu untuk foto-foto sebetulnya. Ya. Semuanya waktu sholat. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Begitu awal gerhana beliau langsung sholat, segera beliau sholat, sampai selesai gerhana. Selesai gerhana, setelah itu beliau berkhutbah. Iya. Tetapi Kata para ulama, kalau kita sudah selesai sholat, solat, tapi gerhana ternyata belum selesai, maka perbanyak ibadah yang lain. Perbanyak ibadah yang lain. Tapi kalau kita belum selesai solat, gerhananya sudah selesai, segera kita selesaikan, jangan dipanjangkan lagi. Ya, segera kita selesai, selesaikan sampai salam, jangan dipanjangkan lagi. Kalau gerhananya sudah selesai. Jamaah sekalian, inilah uh, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini semoga bermanfaat. Mungkin sebelum tutup ada pertanyaan silakan. Ustaz, maaf tadi mau tanya ada yang uh, waktu menyebutkan ketika gerhana itu adalah salah satu kekuasaan Allah untuk memperingatkan hamba-hambanya kan. Uh, karena boleh jadi uh, itu adalah salah satu tanda keburukan Allah mau kasih turun kepada hamba-hambanya. Tanda apa? Eh, keburukan. Nah, cuma dulu saya pernah pernah dengar itu kalau katanya sih makanya saya mau tanya yang sore kalau umat Muhammad itu tidak akan diazab secara fisik itu bahwa hukuman mereka ditangguhkan di akhirat. Nah ini mana yang mana yang saya Ya. Baik. Tadi saya katakan itu bukan pemastian, hanya kita katakan bisa jadi, ya kan? Ada kemungkinan karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW sendiri saja takut. Yahsha antakuna sa'ah. Kata sahabat Abu Musa, beliau khawatir jangan-jangan terjadi kiamat. Iya. Artinya ada kekhawatiran walaupun bukan sesuatu yang bisa kita pastikan. Itu yang pertama. Jadi bukan kepastian ini pasti hal yang jelek tidak. Iya. Jadi hanya saja bisa saja terjadi. Sebab ini perubahan alam yang cukup dahsyat. Mesti kita petik pelajaran seperti itu. Jangan-jangan ada uh, azab yang Allah akan timpakan sehingga kita segera taubat Iya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, benar umat Nabi Muhammad SAW tidak akan diazab di dunia, mak, tetapi artinya adalah tidak akan dimusnahkan semuanya. Kalau sebagian mungkin, iya. kalau sebagian mungkin. Itu doa Rasulullah SAW yang Allah kabulkan untuk tidak mengazab dengan cara dimusnahkan seluruhnya seperti umat-umat terdahulu. Ya, dimusnahkan seluruhnya. Jadi, tetapi kalau sebagiannya mungkin, ya. Dan hari ini kita saksikan, Subhanallah, saudara-saudara kita di Irak, di Filistin, di apa namanya Syria, itu dalam jumlah yang sangat besar dibantai, dibunuh. Ya, dan kita setiap hari mendengar berita dan kita nggak mampu untuk menolong mereka, bahkan mungkin nggak ada usaha, walaupun sekedar mendoakan. Itu kenyataan. Jadi uh, itu yang dimaksud tidak akan mungkin umat Nabi Muhammad SAW diazab sekaligus musnah semuanya tidak. Tapi kalau sebagian mungkin. Ya. Wallahu alam. Silakan. Kalau misalnya besok tidak ada tanda-tanda baik itu kondom atau biasanya kok saya itu apa harus yang sedang itu dibatalkan? Iya, dibatalkan. Karena Nabi SAW mengatakan, faidah رَأَيْتُمْ ذَلِكَ Kalau kalian melihat, artinya kalau nggak lihat, tidak dianjurkan untuk sholat. Iya. Jadi kita siap-siap aja, tidak masalah. Kita siap-siap. Kalau memang uh, tidak jadi, ya tidak sholat. Ya, tidak terlihat karena mendung atau memang cerah tapi nggak terlihat sama sekali juga tidak sholat. Ya. Wallahu a'lam. Eh, sesuai prediksi bahwa gerhana jadi 4 menit sampai 5 menit. Bagaimana dengan sholatnya yang Rasulullah SAW panjang? Iya, seperti yang kita jelaskan tadi, kalau sudah selesai dipendekkan. Kalau gerhana sudah selesai dan kita belum selesai sholat, sholat tetap disempurnakan sampai salam, tapi jangan dipanjangkan lagi. Iya, tapi jangan dipanjangkan lagi. Ya. Silakan. Tidak. Hanya kita melihat. Kata Nabi SAW, apabila kalian melihat. Melihat dalam artian terjadi di daerah kita. Artinya walaupun kita dalam masjid nggak keluar dan nggak melihat, itu juga disyariatkan untuk sholat. Maksudnya terjadi di daerah kita. Ya. Walaupun ada kabar di televisi atau di apa namanya SMS ada yang ngabarin di sana terjadi, di sini nggak terjadi, maka orang sini nggak dianjurkan ya tidak disunahkan untuk sholat ya hanya yang di sana ya silakan kan eh, dibaca dijaharkan imam membaca jahar dan kita mendengarkan kecuali al-fatihah kita juga baca menurut pendapat yang paling kuat insyaallah Allah Al-Fatihah itu juga wajib dibaca oleh makmum. Karena ketika para sahabat membaca ayat setelah Al-Fatihah, Nabi SAW bersabda, "La taf'alu illa bi Kitab." Jangan kalian membaca ayat apapun kecuali surat Al-Fatihah. Itu dalam sholat jahar. Adapun kalau sholatnya sir, maka makmum membaca Al-Fatihah dan juga membaca ayat setelahnya. Ya, dan sholat gerhana itu jahar. Ya, Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menurut catatan dari DPD DKI Jakarta, itu gerhana terjadi dari 6.20 sampai 822. Apakah itu benar? Ya, buktinya besok. saya, <laughs> ah. benar-benar lewat Jakarta waktu itu. Nah itulah, buktinya kita sholat atau tidak, kalau kita lihat terjadi. Ya, karena ini kan kalau dari 6.30 sampai 8.32 itu waktu panjang sekali 2 jam itu. Iya. Kalau prediksi bisa benar bisa salah. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Itu nah, hanya perkiraan. Ya, artinya sholat tetap dilaksanakan. Nah, ini kalau kita lihat. Kalau kita lihat. Iya, kuncinya itu saja. <laughs> kuncinya itu saja. Karena waktu yang panjang itu dua jam itu ya cukup panjang kan. Ya. Itu kan yang terjadi antara waktu itu ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan, kalau sholat kita sudah selesai, mungkin karena kita sudah nggak kuat, kemudian gerhana masih terjadi, isi dengan ibadah yang lain.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.